masih di penghujung bagian risalah yang kedua yaitu salatu masail allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumuhunna wal amalu bihin di akhir pembahasan tiga masalah yang wajib untuk dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim. Kita lanjutkan penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Waalaikumsalam. Setelah beliau menyebutkan beberapa adillah dalil-dalil dari Al-Qur'an dari kitabullah yang menunjukkan tentang wajibnya prinsip al-wala wal bara. Kecintaan atau loyalitas dan al-bara, kebencian dan sikap berlepas diri, ya. Setelah beliau menyebutkan dalil-dalil tentang permasalahan ini, beliau melanjutkan penjelasannya. Qala rahimahullahu taala wa li'anna muwalata man haddallaha ومداراته يرحمك الله تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف dan karena dia juga masih menyebutkan illah sebab hukum kenapa mualah terhadap orang-orang sikap loyalitas dan kecintaan kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, itu adalah perkara yang dilarang di dalam syariat. Di antara sebab hukumnya adalah sesungguhnya mualah sikap loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan menyukai mereka tadullu ala menunjukkan bahwasanya alama ala annama fi qalbil insan bahwasanya di dalam qalbu di dalam hati orang tersebut ada kelemahan di dalam iman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika seorang mencintai atau berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, maka itu menunjukkan adanya adzaf, kelemahan di dalam kalbu orang tersebut, kelemahan iman. Terdapat kelemahan iman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sehingga dilarang. Ya, dilarang di dalam syariat untuk kita mencintai atau berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun di sini ada yang perlu untuk kita berikan catatan pada ucapan beliau wa mudaratuhu. Ada ucap pada ucapan beliau, penjelasan beliau ya wali anna muwalata man hadallaha wa mudaratahu yang perlu untuk kita pahami di sini adalah mudarah di sini dimaknakan dengan sikap menyukai ya secara bahasa menyukai ya atau menyenangi ya seperti inilah yang dilarang dan di sana para ulama menjelaskan ya bahwasanya al-mudarah di dalam istilah syariat adalah perkara yang diperbolehkan. Ya. Adapun mudarah di dalam istilah syariat adalah perkara yang jais, yang diizinkan. Ya. Diizinkan dan diperbolehkan. Adapun yang dilarang di dalam syariat adalah sikap al-mudahana. Sikap al-mudahana. Ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala seingatannya di dalam surat Al-Qalam ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman waddu lau tudhinu fayudhinun mereka kaum musyrikin kaum kufar waddu ingin sekiranya engkau wahai rasul tudahinu, bersikap mudahanah kepada mereka. Fayudahinun, maka mereka, maka mereka pun akan membalas sikap engkau tersebut dengan mudahanah pula. Ini sikap yang dilarang di dalam syariat, yaitu al-mudahanah. Lalu apa bedanya al-mudarah dan al-mudahanah? Dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala ketika menjelaskan perbedaan antara al-mudarah dan al-mudahana. Beliau mengatakan al-mudarah badlud dunya li ajlid din. Al-mudarah kata Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala al-mudarah badlud dunya li ajlid din. Al-mudarah adalah kita mengeluarkan atau ya menggunakan dunia liajlid din untuk kepentingan agama. Kita mengorbankan dunia untuk kepentingan agama kita. Ini disebut dengan al-mudara. Adapun al-mudahanah sebaliknya. Badlud din liajlid dunia ya, kita mengorbankan agama kita karena untuk kepentingan dunia. Ya, kita mengorbankan agama kita untuk mencari dunia, untuk kepentingan dunia, untuk mendapatkan dunia. Inilah al-mudahana sehingga dilarang di dalam syariat. Jangan sampai kita mengorbankan agama kita hanya untuk kepentingan dunia. Ya, sehingga disebutkan dalam sebuah hadis di antara sebab seseorang terjatuh kepada kekufuran adalah ya mengorbankan agamanya hanya untuk mencari ya bagian yang sedikit dari dunia. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya karena untuk mendapatkan secuil bagian kecil dari dunia ini. Ya, maka dilarang. Dari sini kita tahu perbedaan antara al-mudarah dan al mudahana Contoh dari al-mudarah. Contoh dari al-mudarah disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam salah satu fatwanya dan beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Ajwibah Al-Mufidah hafizahullah taala di antara bentuk al-mudarah adalah ketika seorang muslim atau kaum muslimin mengkhawatirkan mengkhawatirkan ya kejelekan menimpa mereka dari kaum kufar ketika mengkhawatirkan ya adanya madarat yang menimpa kaum muslimin dari kaum kufar. Ya. Baik memerangi mereka atau yang semisalnya. Sehingga kaum muslimin dengan tentunya kebijakan waliul amr mengeluarkan ya kebijakan untuk melakukan naam sesuatu yang bisa mencegah serangan kaum kufar tersebut. Misalnya, ya, bidaf ilmal misalnya, dengan menyerahkan sebagian dari harta kaum muslimin untuk mencegah terjadinya serangan kaum kufar misalnya. Ini contoh. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Ya, yang seperti ini diperbolehkan mengorbankan dunia untuk mempertahankan agama. Yang seperti ini boleh. Adapun yang dilarang tadi adalah al-mudahana, kita mengorbankan agama untuk mencari dunia. Ini yang dilarang. Sehingga di sini pada ucapan beliau wa tahu di sini perlu untuk dipahami dengan baik. Perlu dipahami dengan baik bedakan antara al-mudarah dan al-mudahana. Adapun al-mudahana contohnya ya dan pernah hal ini terjadi di zaman Rasul Alaihissalam, Ketika beliau memulai dakwah beliau di Mekah, beliau ditawarkan oleh kaum musyrikin Quraisy ketika itu dengan berbagai tawaran dunia. Beliau ditawarkan jabatan, Beliau ditawarkan kedudukan yang tinggi di tengah-tengah Quraisy. Ditawarkan pula kepada beliau wanita-wanita cantik dari suku Quraisy dan juga ditawarkan kepada beliau amwal, harta benda yang melimpah. Permintaan Quraisy apa? Hanya satu. Beliau berhenti dari dakwahnya. Beliau tidak melanjutkan dakwahnya. Maka tawaran ini, tawaran-tawaran dunia ini beliau tolak seluruhnya Ya. Karena memang dilarang kita untuk al-mudahana, mengorbankan agama kita, mengorbankan dakwah kita hanya untuk mencari bagian kecil dari dunia ini. Ya, seperti itu. Jadi, bedakan antara al-mudarah dan al-mudahana. Ya, adapun contoh al-mudarah misalnya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah alaihi dan para sahabatnya ketika terjadi perang ya Khandaq ketika itu kaum Arab bangsa Arab berkumpul Quraisy dan suku-suku kabilah-kabilah yang bersamanya bersatu padu untuk menyerang Rasulullah dan para sahabatnya sehingga di antara siasat perang Rasulullah alaihissalam untuk melemahkan pasukan kaum musyrikin beliau menawarkan kepada suku atau kabilah Rotofan untuk meninggalkan medan peperangan dengan ganjaran ya sepertiga hasil kurma Madinah. Ya. Beliau menawarkan kepada kabilah Rotofan untuk meninggalkan yang waktu itu masih musyrik ya, meninggalkan medan pertempuran untuk melemahkan pasukan kaum musyrikin dengan balasan sepertiga kurma hasil kurma Madinah. Makanya seperti ini boleh ya, untuk menyelamatkan kaum muslimin di Madinah. Walaupun akhirnya usulan beliau ini ditolak oleh kaum Ansor. Kaum Ansor ridwanullahi taala alaihi majma'in lebih memilih untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak sudi untuk menyerahkan hasil kurma Madinah kepada kaum musyrikin dan lebih memilih untuk berperang sampai titik darah penghabisan yang di akhir kisah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Demikian diantara contohnya. Kita lanjutkan qala rahimahullahu taala li'annahu laysa minal aql ay yuhibbal insanu syai'an huwa aduun limahbubihi. Karena tidak termasuk akal yang sehat seorang mencintai suatu mencintai sesuatu yang merupakan musuh bagi seorang atau alamahum alamina mereka. Ini adalah bentuk sikap mualah loyalitas kepada kaum kufar menolong mereka, membantu mereka di atas kekufuran dan kesesatan mereka. Membantu dan menolong mereka untuk menguatkan kekufuran maupun kesesatan mereka. Yang seperti ini dilarang di dalam syariat. Wa muwaddatuhum takunu bi fi'lil asbab allati takunu biha mawaddatuhum fatajiduhu yuwadduhum ay yatlub wuddahum bikulli tariq. Dan sikap kecintaan kepada kaum kufar contohnya adalah dengan melakukan berbagai sebab yang dengannya bisa dihasilkan kecintaan mereka. Ya. Yang dengannya bisa menghasilkan kecintaan mereka sehingga engkau melihat seorang yang melakukan atau yang cinta kepada seorang kafir akan berusaha melakukan segala sesuatu yang yang dengannya orang kufar bisa mencintai dirinya yang seperti ini dilarang ya kita menginginkan atau ada seorang yang seorang muslim menginginkan agar orang kufar mencintai menyukai dia sehingga dia melakukan berbagai hal berbagai sebab yang dengannya orang kufar bisa menyukai, menyenangi dirinya. Yang seperti ini diharamkan di dalam syariat. Wahada la syakka yunafil iman kullahu. Perbuatan yang seperti ini la syak tidak diragukan lagi bisa menafikan iman secara keseluruhan. Ya. Atau setidaknya menafikan kesempurnaan iman. Fal wajib alal mu'min, maka yang wajib bagi setiap mukmin bu'adatu man hadallaha wa rasulah. Yang wajib bagi setiap mukmin adalah memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana akraba qaribin ilaihi. Walaupun dia adalah orang yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan dia baik itu bapaknya, anaknya, saudaranya, istrinya, ya, maupun sanak familinya. Kalau dia adalah seorang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, maka yang wajib bagi setiap mukmin adalah memusuhinya. Ya. Wa wal bu'du anhu, membencinya dan menjauhinya. Ini yang wajib. Walakin hadza la yamna nasihatahu wa da'watahu lil haqq akan tetapi yang seperti ini juga ya, sikap berlepas diri kita ya, sikap kebencian kita kepada mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya yang seperti ini tidak menghalangi upaya kita untuk menyampaikan nasihat tidak menghalangi kita untuk melakukan upaya nasihat ya dan mendakwahkan al-haq kepada dia. Taib. Di sini kita sudah selesai dari pembahasan al-wala wal bara. Prinsip al-wala wal bara di dalam Islam. Terkhusus terkait sikap kita, sikap berlepas diri kita, ya, dan rasa benci kita kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, baik dari kalangan kufar maupun musyrikun. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini akan kita bacakan penjelasan dari Syekh Al Fauzan terkait dengan hal ini, ya. Bahwasanya sikap benci kita, rasa benci kita kepada kaum kufar, kepada orang-orang kufar, kepada orang-orang musyrikun, ya. Itu tidak menghalangi kita untuk melakukan beberapa muamalah dengan mereka yang diizinkan di dalam syariat. Ya. Jadi bukan berarti kalau kita benci kepada mereka, kepada orang kufar atau kepada kaum musyrikun, kita nggak boleh sama sekali bermuamalah dengan mereka. Maka ini adalah pemahaman yang keliru, sangat keliru di dalam Islam. Ya. Islam tetap mengizinkan kita untuk bermuamalah dengan mereka dengan batasan-batasan yang diatur di dalam syariat kita akan jelas kita akan dengarkan penjelasan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala hafizahullah fa hadhihi al-mas'alatu tata'allaq bi adawatil kuffar wa adami muwalatihim. Ya. Permasalahan ini terkait dengan sikap permusuhan kita dan kebencian kita kepada kaum kufar dan sikap tidak boleh mencintai mereka. Ya. Wahya la taqtadi annana al kuffar fil umur wal al dunyawiyah. Akan tetapi, prinsip ini tidaklah melazimkan ya bahwasanya kita harus memutus hubungan kita dengan kaum kufar secara total ya di dalam perkara-perkara dan hal-hal yang bersifat ya. Bersifat duniawi. Ya, jadi sekali lagi prinsip ya, membenci orang kufar, kaum musyrikun tidaklah melazimkan kita untuk memutus hubungan dengan mereka secara total. Ya. Bal yustathna min dhalika umur. Di sana ada perkara-perkara yang tetap diizinkan di dalam syariat untuk kita melakukannya. Untuk kita bermuamalah dengan mereka. Al-awwal. Beliau kemudian akan menyebutkan setidaknya di sini ada sembilan contoh. Ya, sembilan contoh atau sembilan hal yang kita tetap diizinkan untuk bermuamalah dengan mereka. Yang pertama, annahu ma'bubdina lahum wa adawatina lahum yajibu an nad'uhum ila Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ya, walaupun walaupun kita benci kepada mereka, walaupun kita kaum mukmin, kaum muslimin memusuhi mereka, kaum kufar dan musyrikun, akan tapi tetap wajib bagi kita untuk melakukan dakwah, untuk mendakwai mereka. Ya, untuk mendakwai mereka yajibu an nad'uhum ilallah. Wajib bagi kita untuk mendakwai mereka kepada Allah Subhanahu wa taala wala natrukuhum dan tidak boleh meninggalkan mereka begitu saja tanpa didakwai. Wa naqul haula Allah wa a'da'una yajibu alaina an nad'uhum ila Allah la'alla Allah ayyahdiyahum ya tidak boleh kita meninggalkan mereka dan kita mengatakan mereka itu musuh kita mereka itu musuh Allah dan Rasulnya tidak boleh kita berbicara dengan mereka ya tidak boleh kita bermuamalah dengan mereka tidak demikian ya tidak demikian yajibu alaina an nad'uhum ilallah wajib bagi kita untuk mendakwai mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ya bisa jadi Allah memberikan hidayah kepada mereka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam kalbu mereka ketertarikan kepada Islam. Ya. Siapa yang tahu? Ya. Sehingga tetap diwajibkan kita untuk melakukan dakwah, mendakwai mereka kepada Islam. Fa in lam yastajibu fa inna nuqatiluhum mal qudrah. Adapun ya setelah didakwai, ya, setelah dinasehati ternyata mereka menolak dakwah tersebut, barulah kita disyariatkan untuk memerangi mereka ma'al kudroh tentunya dengan ya batasan-batasan syariat ya, dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan di dalam syariat. Tentunya ini adalah terkait dengan kebijakan pemerintah kaum muslimin. Fa imma ayyadkhulu fil Islam wa imma ayyabdulu al jizyah in kanu minal yahud wan nasara awil majus wahum saghirun. Kalau mereka didakwai, ya, pilihan hanya dua, imam mereka tentunya ini dalam skup ya pemerintahan kaum muslimin mendakwai sebuah negara kufar hanya dua pilihan ya ketika tentunya kaum muslimin tersebut memiliki kudrah memiliki kekuatan kita dakwai mereka imam masuk Islam pilihan yang pertama atau mereka menyerahkan jizyah menyerahkan upeti kepada kaum muslimin. Jika mereka termasuk golongan kaum Yahudi, Nasara maupun Majus, ya, mereka menyerahkan upeti dan syaratnya mereka mau tunduk kepada hukum Islam. Mereka mau diatur dengan hukum Islam. Lakin bisyart daf'ul jizyah wa khudu'uhum li hukmil Islam. Ya, ketika kaum kufar di berikan ya kesempatan untuk menyerahkan jizyah upeti ini juga harus disertai dengan syarat mereka mau tunduk kepada peraturan Islam, tunduk kepada hukum-hukum Islam yang diatur oleh pemerintah kaum muslimin. Amma in kanu ghaira kitabain wa ghaira majus fa fi akhdhil jizyah minhum khilafun bainal ulama. Adapun orang-orang non-muslim, orang-orang kufar selain Yahudi dan Nasara dan Majusi, maka mengambil jizyah atau upeti dari mereka terdapat khilaf di kalangan para ulama dan bukan di sini pembahasannya. Ya, bukan di sini pembahasannya. Ini adalah perkara pertama yang kita untuk diperbolehkan. Kita masih diizinkan, diperbolehkan untuk bermamalah dengan mereka, mendakwai mereka, ya, mendakwai mereka kepada Islam. Kemudian perkara yang kedua. <clears throat> perkara yang kedua, la mani'a min muhadanatil kuffar indal hajah. Boleh di dalam syariat ini untuk melakukan perjanjian damai dengan orang-orang kufar. Dengan orang-orang kufar atau musyrikun, ya. Muhadanah gencatan senjata atau perjanjian damai. Tentunya ini adalah kebijakan yang diatur oleh pemerintah kaum muslimin. Idah taja al-muslimun danatihim. Jika memang dibutuhkan kaum muslimin, ya, kaum muslimin membutuhkan untuk melakukan perjanjian damai dengan mereka. Likaunil muslimin layak la yaqdiruna ala lihim. Misalnya ketika itu kaum muslimin dalam keadaan lemah, tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memerangi mereka maka boleh ketika itu kaum muslimin ya pemerintah kaum muslimin melakukan perjanjian damai dengan kaum kufar wa yakhsha 'alal muslimin min syarrihim wa yukhsha 'alal muslimin min syarrihim dan juga di, ketika ditakutkan mereka akan menimpakan kejelekan kepada kaum muslimin la ba'sa bil muhadanah ila ayyaqwa al muslimun ala qitalihim au idza talabu hum al muhadanah maka boleh hukumnya bagi kaum muslimin untuk melakukan perjanjian damai dengan kaum kufar jika memang ketika itu kaum muslimin lemah sampai Allah menguatkan mereka atau memang yang meminta perjanjian damai adalah kaum kufar maka boleh untuk melakukan perjanjian damai dengan mereka ya fayuhadanun lakin laisa hadnatan daimah innama hadnatan muaqqatah muajjalah ila ajalin hasba ra'yil imamil muslimin lima fihi minal maslahah tapi tentunya perjanjian damai atau kencatan senjata ini nggak boleh terus-terusan ya yang boleh adalah muaqqatah muajjalah terbatas dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan pemerintah atau penguasa kaum muslimin. Terakhir kita sebutkan tiga, ya. Sisanya kita baca pada pertemuan mendatang. Yang ketiga, ats la mani'a min mukafatihim alal ihsan ida ahsanu lil muslimin. Ini yang sangat penting untuk kita pahami dan kita ketahui tidak dilarang bagi kaum muslimin untuk membalas kebaikan yang telah mereka lakukan. Tidak dilarang bagi kaum muslimin, seorang muslim, untuk membalas kebaikan yang telah dilakukan oleh seorang kafir. Ya, walaupun dia kafir. Ya. Boleh bagi kita untuk membalas kebaikannya. La mani'a ayyukafa'u ala ihsanihim. Tidak dilarang untuk membalas kebaikan mereka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang kalian. Ya dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Ini adalah prinsip di dalam di antara ayat yang menjelaskan prinsip kita bermuamalah dengan kaum kufar. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang dalam ayat ini disebutkan la yanhaakumullah. Allah taala tidak melarang kalian ya terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama ini dan juga tidak walam yukhrijukum min diyarikum dan juga tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Antabarruhum. Allah tidak melarang untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim. Dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi di sini Allah tidak melarang kaum muslimin ya untuk berbuat yang pertama berbuat albir, berbuat ihsan, kemudian yang kedua berbuat adil. Ya, jadi berbeda. Berbuat ihsan, berbuat baik dan berbuat adil. Kita tidak dilarang ya untuk melakukannya terhadap orang-orang kufar yang tidak memerangi kaum muslimin dan juga tidak mengusir kaum muslimin dari rumah-rumah mereka. Ya, misalnya kita memberikan hadiah kepada orang kufar. Memberikan hadiah kepada orang kufar. Tidak dilarang. Ya, selama pemberian hadiah ini tidak didasarkan karena kecintaan. Sekedar memberikan hadiah. Kita niatkan untuk semoga mudah-mudahan ya dia tertarik kepada Islam. Sebagai takliful qulub untuk melembutkan hati dia. Melembutkan hati orang kafir tersebut mudah-mudahan tertarik kepada Islam atau minimalnya menolak kejelekan dia mencegah agar dia tidak memusuhi Islam dan juga tidak memerangi kaum muslimin yang seperti ini boleh tidak dilarang di dalam syariat atau berbuat adil dia yang memberikan hadiah terlebih dahulu kita balas dengan memberikan hadiah kepada dia misalnya boleh tidak dilarang Bahkan para ulama mengizinkan kita, misalnya kita melakukan akikoh. Setelah kita ya dikaruniai seorang anak, kita melakukan akikoh. Ya, kita serahkan di antara apa dagingnya itu kita serahkan kepada orang kufar misalnya, tetangga kita yang kafir, boleh hukumnya. Ya. Niatnya untuk itu tadi, untuk takliful kulub, melembutkan hatinya, ya, agar tertarik kepada Islam atau untuk mencegah permusuhannya. Mencegah permusuhan dan kebenciannya kepada Islam. Wallahu taala alam. Ya, itu mungkin tiga contoh yang kita tiga hal yang kita sebutkan pada pertemuan kali ini. Sisanya yang enam kita akan sebutkan pada pertemuan yang mendatang. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.